Ma'asyiral muslimin jemaah majelis taklim rahimakumullah. Alhamdulillah puji syukur kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih berkenan memberikan kita berbagai nikmatnya. Semoga kita mampu mensyukurinya nikmat Allah tersebut dengan jalan selalu berusaha untuk taat tunduk dan patut kepada Allah Subhanahu wa taala selaku zat yang telah memberikan nikmat kepada kita. Hadirin jemaah rahimakumullah, kita masih akan melanjutkan pengajian kita menyambung pertemuan sepekan yang lalu yaitu masih menyangkut masalah asyratus sa'ah, tanda-tanda hari kiamat. Terakhir pertemuan yang keberapa kemarin? ke Ya. Sampai di poin yang 10. Apa yang 10? Ah, ya. ya. Terbakarnya api sehingga menerangi leher-leher onta ya di kota Busro. Kita akan lanjutkan sesuai dengan apa yang saya sampaikan di awal pertemuan bahwa e, para ahli hadis peneliti masalah ini secara global dua tanda-tanda kecil dan tanda-tanda besar. Hanya saja dalam pembahasannya terbagi tiga tanda-tanda kecil yang telah terjadi ya sudah lewat tanda-tanda kecil yang sedang dan masih akan terjadi. Yang kedua, tanda-tanda besar. Yang ketiga, tanda-tanda besar yang belum terjadi. Ya. Jadi itu jangan kita lupa. Jadi ada tanda-tanda kecil yang sudah terjadi, masih terjadi, sedang terjadi dan masih akan terjadi. Nah, kemudian selanjutnya Nubuah Rasulullah prediksi tentang tanda-tanda kiamat bahwa nanti di dalam umatku, umat Rasulullah akan muncul banyak kesyirikan. Akan muncul kembali kesyirikan. La taqumu hari kiamat belum akan terjadi hatta talhaqa qabailu bil musyrikin. Ya belum akan terjadi hari kiamat sehingga ada di antara kabilah-kabilah dari umatku ya qaba'ilu min ummati itu musyrikin ya wa hatta ta'budu qaba'ilu min ummatil awsan kiamat belum akan terjadi sampai nanti sebahagian di antara umatku ini mengikuti orang-orang musyrik ya dan juga nanti sebahagian daripada umatku ini nanti akan kembali menyembah berhala ini Rasulullah ucapkan ya 14 abad yang lalu. Padahal Rasulullah SAW ketika tutup Mekah, ketika patah Mekah, ya tahun berapa patah Mekah itu? Rasulullah kembali menguasai Mekah tahun ke-8 Hijriah. Ya, Rasulullah setelah terusir dari Mekah harus pindah ke Madinah. Ya, kemudian di tahun ke-8 Hijriah Rasulullah memasuki kota Mekah. Kota Mekah dikepung oleh pasukan kaum muslimin dari empat penjuru Arab. Sehingga ketika itu orang-orang musyrik lari terbirit-birit. Sebagian masuk ke rumah-rumah mereka, sebagian kabur, sebagian ada yang sembunyi di kiswah, kiswah kain penutup Ka'bah. Ada yang sampai manjat di atas dinding Ka'bah. Maka ketika itu Rasulullah SAW yang masuk kota Mekah dahulu ketika Rasulullah SAW berada di Mekah sebelum hijrah Rasulullah pernah hendak memasuki Ka'bah tetapi oleh penjaga pintu Ka'bah dan dia merupakan pemegang kunci pintu Ka'bah yang bernama Utsman bin Talha Rasulullah dipegang, ditegak, dipegang dadanya begini. Tak boleh masuk. Itu ketika di Mekah. Tapi saat itu Rasulullah mengatakan, Wahai Tolha, ketahuilah, pada satu hari nanti, kunci yang ada di tanganmu itu akan berada di tanganku. Ya. Maka ketika Fatah Mekah, ya Rasulullah masuk kota Mekah, kemudian Rasulullah mendekat ke arah Ka'bah, kemudian Rasulullah menyuruh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu untuk mencari cari Utsman bin Talha. Ternyata Utsman bin Talha sedang sembunyi ketakutan, kedapatan. Dibawalah Utsman bin Talha ke hadapan Rasulullah. Maka Rasulullah berkata, bagaimana wahai Talha? Apa yang saya katakan? Ya, maka Talha memberikan kunci Ka'bah itu kepada Rasulullah. Ya, tetapi apa yang terjadi ketika itu? Tidak lama setelah itu Allah menurunkan salah satu ayat dalam surat Al-Baqarah sering dibaca oleh imam di sini. Ayat berapa ini? Inna Allah tu'adul amanatu ila ahliha dan seterusnya itu. Ya. Sesungguhnya Allah memerintahkan agar seseorang itu memberikan amanah kepada ahlinya. Maka Jibril membawa ayat itu memberitahu bahwa berikan saja kunci Ka'bah ini kepada Talha bin apa, eh, Usman bin Tolha. Ya. Maka Allah menyampaikan ayat turun menyuruh agar kunci Ka'bah diserahkan kepadamu. Maka Tolha mengucapkan syahadat. Ya. Utsman bin Tolha ini mengucapkan syahadat. Dan ya, Rasulullah mengatakan Allah menurunkan ayat agar kunci ini wahai Tolha, wahai Utsman tetap berada di tanganku ila yaumil kiamat sampai hari kiamat maka Utsman bin Tolha taslim ya sampai hari ini ya ya penulis kitab yang saya baca ini mengatakan kunci Ka'bah itu berada di garis nasabnya Utsman bin Tolha sampai hari ini. Ya, itu. Nah, setelah Rasulullah SAW masuk, apa pekerjaan pertama yang Rasul lakukan? patung-patung itu dibakar oleh Rasulullah dijatuhkan jungkir balikan. kemudian turun ayat lagi menyusul apa ayat yang turun wa qul ja'al haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa sungguh telah datang yang hak telah sirna yang batil sesungguhnya yang batil sesuatu yang pasti akan sirna Ya setelah itu Rasulullah sholat dua rakaat. Setelah Rasulullah sholat dua rakaat, Rasulullah keluar memberikan amnesti umum kepada kaum musyrikin. Maka setelah pidato amnesti umum Rasulullah, berbondong-bondong orang musyrik masuk Islam ketika itu. Yang tadinya sembunyi keluar semua masuk Islam. Maka ketika itu Allah turunkan ayat, "Idza jaa Rasulullah wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwab idza jaa nasrullahi wal fath apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangannya wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja kamu akan lihat manusia masuk ke dalam agama Allah itu berbondong-bondong Fasabih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka bertasbihlah dan mohon ampunlah kepada Allah. Sungguh Allah. Nah, ayat itu turun berkenaan dengan peristiwa. Rasulullah ucapkan hadis ini dalam kondisi berhala sudah dibabat semua. Kemusyrikan sudah musnah. Tapi Rasulullah katakan bahwa nanti kemusyrikan itu akan kembali melanda umatnya. Dan itu terjadi setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Setelah Nabi meninggal, mulailah ya kemusyrikan dan mulailah kebahagiaan bahkan kaum muslimin itu kembali murtad. Murtad. Nah, yang murtad inilah akhirnya diperangi oleh Abu Bakar siddiq radhiyallahu anhu. Nah, tapi kemusyrikannya sebagian kabilah masih kembali kepada musyrik. Mereka kembali menyembah berhala mereka. Jadi berhala yang 300 sekian jumlahnya itu merupakan berhala-berhala sebetulnya nama-nama berhala yang ada di bani-bani. Jadi ada keturunan, keturunan ini berhalanya ini keturunan ini gitu. Nah, ketika Rasulullah wafat, mereka kembali menyembah berhala-berhala itu. Jadi apa yang dikatakan Rasulullah benar kembali kebahagiaan dari kabilah-kabilah dari umatku. Ya. Itu terjadi setelah Rasulullah meninggal sampai beratus tahun. Ya, keadaan itu sampai beratus tahun. Banyak di antara kaum muslimin ya yang sudah mulai kembali musyrik. Ya, sampai akhirnya beratus tahun ke bawah muncullah seorang mujadid ya, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ya, yang memberantas ya, kesyirikan. Ya. Di zaman beliau hidup pun, beliau melihat secara nyata umat itu melaksanakan kesyirikan. Ya, maka saya Muhammad bin Abdul Wahab ya, memberantas kesyirikan mendakwakan dakwah tauhid. Ya, patung-patung bangunan-bangunan yang dianggap keramat dihancurkan. Ya. Nah, sehingga karena itu orang kafir nggak suka orang kafir memusuhi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Lebih-lebih lagi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ketika itu ya mengobarkan api jihad yang ketika itu Inggris sedang menjajah India. Ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengobarkan api jihad untuk melawan Inggris. Maka orang-orang Inggris membuat jamaah tandingan untuk menandingi ya dakwahnya tauhid Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dengan membuat satu jamaah yaitu Ahmadiyah Qadianiyah dimunculkan jemaah Ahmadiyah untuk menandingi jihadnya Syekh Muhammad Abdullah. Ketika itulah muncul fitnah dari orang-orang Inggris bahwa ajarannya Muhammad bin Wahab ini sesat. Sejak itulah muncul istilah Wahabi. Wahabi itu orang kafir Inggris. Kafir Inggris pertama yang memunculkan itu aliran Wahabi. Sampai sekarang ini Togut-togut bahlul itu ini ikut-ikutan itu wahabi. Ya bahlul dia tidak tahu apa-apa. Apa sih yang dia tahu tidak tahu apa Nah gitu. Nah, sampai akhirnya kesyirikan itu sedikit demi sedikit musnah. Nah, tetapi untuk hilang sama sekali tidak bisa. Bahkan kesirikan mereka mereka mereka sudah selamat dari sirik kubur, selamat dari daripada sirik pohon, tapi ada satu sirik yang terus berjalan sampai hari ini, yaitu sirik hukum. Ini yang sulit dihilangkan. Sirik hukum. Ya. Allah menurunkan aturan berupa syariat, ya. Aturan ini ditolak. Mereka menganggap ada aturan yang lebih baik. Nah, sirik. Nah, inilah hukuman jahiliyah, hukum jahiliyah. Ya. Jadi Eh, penjabaran saya ini persis apa yang dikatakan oleh penulis kitab ini. Muncul sirik hukum. Yang sampai hari ini sirik hukum sulit diberantas. Dan yang berpegang kepadanya ya orang-orang yang mengaku Islam. ya, sirik hukum. Nah, munculnya kesirikan di dalam umatku ini yang ya Setelah Rasulullah Pak, ini terjadi pada hari ini dengan nyata. Selain sirik hukum, ya, harus diketahui. Sirik yang lain pun tumbuh subur. Bahkan di negeri kita ini, ya saya terbuka saja, saya bicara apa adanya. Di negara kita ini kesirikan dipupuk, ditumbuh suburkan. Bukan diberantas. Dipupuk, ditumbuh suburkan. Di negeri kita ini. Ya. Bahkan bangunan-bangunan makam-makam keramat itu didirikan, dipugar, mengeluarkan biaya. Nanti orang datang ke situ. Kalau nggak percaya, ente berantem pergi ke itu daerah saya itu, Ampel sana itu. Makam Sunan Ampel itu. Sekitarnya kubur masjidnya. Orang dari pelosok manapun, kadang-kadang hari-hari besar Islam, puluhan bis ya Anda akan heran kalau melihat masuk ke sana orang jual botol aqua kosong. Botol kosong itu naku keras. Ini wallahi ini benar yang saya tidak percaya lihat sendiri. <laughs> Karena di situ ada makam yang kata mereka keramat, bukan salah orang yang meninggal itu wali Allah, tapi orang yang hidup setelah itu dikeramatkan mereka di situ semua entah apa yang mereka lakukan dikit-dikit depan makam-makam sholat dikit-dikit sambil mengambil ayat dari makam-makam dari masjid Ampel itu dan itu bukan di Surabaya bahkan kalau mau masuk daerah kita di sana daerah Ampel itu di sana sudah terpampang wisata religi iya saya itu di Pak di pendapat saya wisata religi. Beliau kan konservatif sampai tahu. Kira-kira setengah kilo sebelum masuk Masjid Ampel itu ditulis wisata religi. Dijadikan objek wisata. kesirikan ditumbuh suburkan. Ya wajar karena memang negara ini sekali lagi wajar bukan negara ini Islam, negara Pancasila. Kalau nggak percaya tanya saja itu bupati, wali kota, kemudian DPR, MPR, tolong. Negara ini negara apa? Islam pak atau negara Jawa Pancasila? Bukan negara Islam. Negara Pancasila. Tapi anehnya ada orang-orang orang yang bingung kalau menurut saya, orang yang bingung. Pejabat pemerintahnya sendiri mengakui negara ini negara Pancasila karena mereka negara Islam ini. Hanya karena ada orang-orang sholat. Hanya karena di situ ada masjid, masih dipemandangkan azan, masih ada orang sholat. siar-siar Islam masih terlihat. Gitu. Padahal pejabat-pejabat, pemimpin-pemimpin semua sepakat negara ini negara Pancasila, bukan negara Islam. Saya bukan mengada-ada, tanya saja. Nah itu. Ya. Disuburkan. Di Cirebon juga begitu. Di daerah mana itu saya lihat di TV itu ada sumur. Sumur tujuh namanya. Tujuh buah. Ya, namanya artis Bahlun, nggak tahu apa-apa. Ya, datang ke sana dia minum berwudu. Berwudu. Katanya kalau melalui air itu air air awet muda. Air awet muda. Disorting wudu. Ya. Cirebon. Yang lebih mah, lebih majnun lagi Sahih dikeramatkan. Sahe kerdol. tainya dileceh direbut oleh orang begini kok itulah negeri kita siapa yang bisa melarang ulamanya saya yakin banyak yang sudah menegur berulang-ulang tapi kalau pemimpin negeri ini dia kata jangan, ya ini dia Tak berani. Iya ulama. Mestinya ulama lebih tinggi dari umaro. Itu mestinya. Fakta sejarahnya seperti itu. Ada lagi yang lebih gila lagi. Ada air. Ya air mineral mengandung zat kesirikan. Kalau kita minum itu mengandung zat kesirikan. Itu diproduksi di Lamongan. Ini di Jombang, air itu produksinya. Pabriknya hanya ada di Jombang. Mau tahu apa nama air itu? Ponari Sweet. pernah laku keras di Jombang. Pabriknya hanya ada di Jombang. Ya. Dia menyanyi produk terkenal Pokari Sweet. Muncul di Jombang, Ponari Sweet. Dari mana air itu? Dari Ponari, anak kecil tidur mimpi katanya ada batu di dalam tanah disuruh gali batu itu teramat bisa menyembuhkan macam-macam. Konon kabarnya besok pagi dia suruh gali benar ada batu. Udah, mulai dibikin skenario Fauzan. Datang orang-orang. Pintar setan. Ditanamkan sugesti. Orang datang ambil air. Batu dicelupin begini. Diminum. Pulang. Sembuh. Padahal gak lama sembuhnya itu. <laughs> Balik lagi. dari mulut ke mulut. Akhirnya apa? Berbondong-bondong orang. Sampai masuk di TV. Pakai kartu. antri. Saking ponari nggak bisa melayani celup begini, ya, tapi dia digendong. Iya, di digendong nih, tangannya begini. Orang kayak eh, oh, air. Kadang sudah disiapkan botol aqua memang yang sudah dicelup batu. Itulah produk air syirik ponari sweet. Laku. Sudah diingatkan, sudah diingatkan. Saya tahu betul. Majelis ulamanya keluar di TV mengingatkan. Bisa nggak karena apa? Ya penguasanya dia. Apa artinya ulama? Ya. Nah itu, kesirikan akan muncul kembali dan ini telah terjadi di Kemudian selanjutnya yang keberapa? Yang ke-12. Ilmu nanti akan diangkat. Ilmu akan berkurang, kemudian merajalela kebodohan. Sudah sampaikan di khutbah Jumat ya, kemarin ya hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik ya, bahwa min asrabi sa'ah di antara tanda-tanda hari kiamat ayyakillal ilm ilmu itu makin berkurang Di mata hadis yang lain ayyurfa akan diangkat ilmu ilmu berkurang wa yadharul jahal karena ilmu berkurang merajalela kebodohan ilmu berkurang ilmu diangkat Bagaimana caranya ilmu berkurang sampai nanti ilmu itu menjadi hilang? Bagaimana caranya? Caranya bukan berarti Allah cabut dalam dadanya orang. Bukan, satu satu bukan. Bukan itu caranya. Kata Rasulullah, Allah tidak mencabut ilmu dalam dada seseorang itu begitu saja. Ya, Inna Allah la yaqbidul ilma intiza'a yadhi'u minan nas walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Allah tidak mencabut ilmu dari dada manusia begitu saja. Tetapi dengan jalan Allah mewafatkan para ulama. Ulama-ulama yang jujur, yang ikhlas, yang hanya takut kepada Allah. Karena ulama itu mestinya hanya ulama yang takut kepada Allah. Ya, mestinya hanya ulama yang takut kepada Allah. ulama nah. Ulama-ulama jujur ikhlas yang hanya takut kepada Allah satu persatu dimatikan bapak. Ya, saya sudah beri contoh ulama jujur Saya contohkan di berbagai Jumat yang hari seorang sosok Hamka. Zamannya Pak Harto lagi galak-galaknya. Haram memberikan ucap selamat Natal. Haram, tak boleh. Nah, dia jujur dengan ilmunya. Tapi pemerintah tidak menghendaki. Gak mau pemerintah ya ditentang fatwanya ulama keluar dia pilih keluar itu hmm. ulama jujur ya hampir habis jumlahnya kalaupun ada tinggal beberapa gerintir itu pun mulutnya sudah dibungkam ya. nah ulama diwafat diwafatkan ya. sehingga ketika ulama-ulama itu eh, hatta la yarqa aliman yattakhudun nas ru'usa juhala sehingga kalau ulama sudah tidak ada pemimpin-pemimpin dari kalangan ulama orang-orang bodoh. Orang bodoh biasa. ilmu, kemudian orang bodoh ini ditanya oleh banyak orang. Orang bodoh ini ditanya kemudian oleh banyak orang. Saat Fa'aktu bi ilmu. Kemudian orang bodoh ini mengeluarkan fatwa tanpa ilmu. Fadallu adallu. Maka dia sesat menyesatkan orang banyak. Kalau orang awam bicara tidak diikuti orang. Ulama bicara salah. Satu gerbong sesat semua. Nah, itu yang terjadi. Kata siapa begitu dulu? Ulama ini yang bilang ini. Saya kasih contoh dulu zamannya porkat, SD dulu. Ya, tidak haram. Padahal itu proyeknya Murdani. Itu proyek besarnya Murdani SSB porkat dulu itu. Ya. Berbondong-bondong orang beli. Sampai orang tunggu pengumuman itu, dia bakar obatnya mau baygon tengah malam. Tunggu. Tengah malam keluar tidak nomornya dia. Iya benar ya. Ya, saya. Nah, ketika ada orang mengatakan judi, eh, judi itu di Ain Wali deh, mau motor, turun terawih, bangunnya ulama mengenai ini? Gak coba judi. Kayak ulama kan. Itu fatwanya ulama. Ya, karena ini sudah bukan rahasia lagi. Kiai Haji Ibrahim Hussein saat itu. Kiai Haji Ibrahim ulama, ketua bagian fatwa MUI ketika itu. Diikuti orang bukan judi. Nah, itu contoh. Masih banyak contoh-contoh yang lain. Kasusnya banyak sekali. Ya. Nah itu. Nah, kemudian Eh, wayat harus zina, merajalela zina. Zina merajalela. Ini sekarang. Ya, Februari malam tahun baru. Ya, seperti uta londe itu, terjejer-jejer orang zina. Iya benar. Kalau nggak hati-hati keinjak kita. Teman-teman yang kita turunkan ada belasan orang itu. Ya, mereka survei. Ya, ya. Allah alam, tak tahu gimana bila ke depan. tidak Bahkan pasar, pasar baru yang belum ditempatin itu, itu belum ditempatin pasar itu. Itu ada lorong yang disiapkan untuk simpan barang. Saat itu menurut laporan, itu lorong sudah dipasang disimpan ikan. Lorong untuk simpan barang itu cocok untuk masuk satu dua orang. Tapi tidak terlalu tinggi dia. Malam tahun baru itu sudah disiapin tikar-tikar di situ. Ini bukan konon kabarnya loh ini. Ini nyata kita memang utus khusus untuk mencari tahu. Wa harus zina. Ya, zina merajalela. Tasrabul Khomer, khamr merajalela. Khomer juga begitu sampai oleh teman-teman ini karena nggak tahan, tendang botol-botol, tendang. Ya, sudah zina minum lagi. Ya. suruh nisa bayutillah Rizal perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Hatta yakun li khamsin ra'atan qayyimul wahid sehingga nanti perempuan itu lebih banyak dari laki-laki 50 banding 1. Ilmu diangkat, orang pada bodoh, zina merajalela, minuman keras merajalela, perempuan lebih banyak dari laki-laki. Nah, ini ada dua maknanya. Makna yang hakiki, yang sebenarnya yaitu memang benar. Belakangan ini kenyataan membuktikan bayi-bayi yang lahir itu lebih banyak perempuannya. Makna majasinya yaitu apa? Hari ini banyak laki-laki punya mental wanita. Kalau ada 50 laki-laki, yang rijal cuma satu. Ini menurut hadis ini. 50 orang berbaris yang punya mental laki, rijal, satu orang. 49-nya perempuan. Inilah zaman ini. Orang pada takut. Bicara yang benar sudah takut. Bicara yang benar sudah takut. Mu'amal ma'ruf saja takut. Apalagi nahi muntah. Inilah zamannya, ya. Nah, kemudian itu yang ke-12, yang ke-13 ya. 13. 11, 12, 13. Yang ke-13 kata Rasulullah nanti orang yang berpegang kepada Islam ini mereka seperti menggenggam bara api. Ya'ti 'ala nasi zamanun al-qabidu 'ala dinihi kal-qabid 'ala al-jamr. Akan muncul satu zaman nanti. Akan muncul satu zaman nanti kata Rasulullah. Orang yang berpegang kepada agamanya seperti menggenggam bara api inilah saatnya. Kalau ya anda-anda sekalian berislam dengan benar, betul-betul ingin mengikuti kehendak Allah, mengikuti kehendak Rasulullah SAW. Sekarang ini, jangan harap Anda akan sepi daripada cemoohan, hinaan, ejekan, musuhan, fitnah, bahkan ancaman mulai dari perkara-perkara yang ringan masalah pakaian sehari-hari jenggot kebiasaan ini itu orang mengatakan kolot lah ketinggalan zaman orang mengatakan aliran keras lah. Oh, orang itu aliran keras padahal kita ini ingin menegakkan sunnah ingin menegakkan syariat Allah aliran keras kadang-kadang kalau kita ke daerah-daerah itu orang lihat jenggot sudah mulai duluan takut bisik-bisik orang banyak aliran air aliran air So iya aliran air Di aliran listrik lah. Hati-hati gitu. Islam garis keras lebih bagus daripada Islam garis lunak dimakan orang. Kue bolu makan orang. Lebih baik jadi bersih untuk menghajar orang. Ya. Eh Orang sekarang ini melihat orang ingin berislam dengan benar, terbalik mata, pikirannya terbalik. Ya. Macam-macam hasudan, macam-macam fitnah. Ya. Sampai kepada fitnah hari ini, ya isu terorisme yang memang oleh orang kafir. Orang kafir sebetulnya yang menggelindingkan isu ini. Ya, orang kafir. Karena mereka tahu masa depan itu hanya ada di tangan umat Islam. Pasti, pasti, pasti. Dan itu tidak lama lagi. Ini sudah diakui sendiri oleh jenderal-jenderal kafir. Amerika nggak lama lagi. Ini kata mereka ini. Pasti. Nah mereka mencari jalan. Bagaimana ini untuk membendung, membendung kesadaran kaum muslimin ini bagaimana caranya? Seluruh upaya dikerahkan, termasuk melalui pendekatan-pendekatan yang terkesan islami. Melalui apa? Melalui ulama juga, yang jenggotnya panjang juga. Gak bisa kalau hanya melalui mereka sendiri yang kerja, gak mungkin, gak mungkin bisa. Harus pakai tangan umat Islam juga. Di Saudi jual buku jihad mamnu. Wallahi saya punya mertua Allah yang pulang dari Mekah dia cerita saya mau cari buku jihad di toko di Saudi apa kata yang jual Mampu? Tidak boleh. Saudi. Jadi jangan heran. Hanya orang yang matanya tertutup, hatinya yang ya nauzubillah yang tidak bisa melihat kenyataan Kalau kami bisa melihat. Walaupun mereka lidahnya ini kental dengan bahasa Arab. Tapi kita tahu untuk siapa mereka bekerja. Mereka menyatakan orang yang berjihad di Afghanistan sesat. Orang yang berjihad di sana sesat. Ya, orang yang berjihad di sana sesat. Ya tidak sesat siapa? Ulama mereka dengan seseh mereka yang tukang jilat sultan. Itu yang tidak sesat. Ya. Selain itu tidak ada yang benar. Jadi ketika kita pegang Islam orang rapat-rapat, pasti kita akan sakit, pahit. Ya. Tetapi tidak apa-apa, pegang saja. Tidak apa-apa, sakit, telan saja, pegang saja. Biar dia menepuk tangan ini. Biar sakit-sakitnya kita Nanti akan menjadi saksi di hadapan Allah SWT. Kita diejek orang, dihina orang. Kita beribadah, makin banyak yang mengejek, makin tinggi nilainya. Ibadah yang aman dengan ibadah yang banyak cobaan lain, tidak sama. Makin banyak diejek, makin bagus. Sepanjang kita ini sudah berusaha untuk lurus, ya, mencari tahu kebenaran, Quran dan Sunnah untuk berusaha lurus kita pegang tatra. Kemudian orang mengatakan kita ini macam-macam, udah nggak usah dengar, jalan saja. Dan pasti akan dikatakan orang, pasti akan dikatakan orang, tidak bisa tidak pasti. Karena apa? Setan nggak senang kan masih ada setan, jangan lupa. Setan kan belum pensiun. Masa aktifnya kerja ini Setan sampai yomi yaumi yubasun sampai hari kiamat. Jadi dia enggak suka. Dipitnahnya kita macam-macam. dipitnahnya orang-orang yang menegakkan syariat yang berpegang teguh dengan macam-macam. Ya, bahkan digambarkan nanti di akhir zaman orang-orang yang akan mengusung bendera Islam, para penegak-penegak kebenaran itu, mereka hidup di tengah banyaknya kerusakan. Saya ulangi, Orang yang oleh Allah akan diberi kehormatan untuk bisa mengusung Islam di akhir zaman itu nanti. Orang yang hidup di tengah banyaknya kerusakan. Unasul solihun fi unasin su'in kecil, Sekelompok kecil orang-orang soleh yang hidup di mayoritas orang-orang yang rusak. Jadi jangan takut. Nabi sudah mengatakan Kalau kita ini, kita umum orang seperti kita nggak banyak. Ya memang nggak banyak. Yang banyak itu karena Rasulullah rusak. Di unasin su'in kasir. Orang sedikit tapi baik hidup di mayoritas orang yang rusak. Mayyasimuhu aksar mimmayyuti'uhu. Siapa yang menolong mereka ya yang mendukung mereka lebih sedikit daripada yang memusuhi coba bayangkan kata mayoritas orang soleh tinggal di mayoritas orang rusak yang membenci jauh lebih banyak daripada yang mendukung ini sudah dikatakan oleh Rasul dan inilah yang disebut jin al-guraba satu generasi yang unik jin al-guraba generasi inilah nanti yang akan Insya Allah. Maka ketika kita tegak di atas jalan yang benar, kiri kanan muka belakang orang berkata, tidak usah didengar. Jalan saja terus. Genggam itu darah. Kalau capek, kalau sakit, jangan berhenti. Sabar. Jangan berhenti, sabar. Jalan. terus. Ya. Kalau tekanan makin kuat, makin kuat kita ditekan, sabar baca doa hasbunallah wa ni'mal wakil. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika sudah habis-habisan pada puncaknya penderitaan dia hanya berkata hasbunallah wa ni'mal Begitu juga Nabi Musa pada puncaknya dikejar-kejar oleh tentara Fir'aun. Nabi Musa mengangkat tangan berdoa kepada Allah. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa hawla wa la quwata illa billah doa kepada Allah, ngadu kepada Allah. Bukan berhenti, jalan terus. Ya, nah itu. Jadi ciri yang ke-13 ya, orang yang berpegang kepada agama Allah di akhir zaman itu mereka itu hal khabir halal zaman seperti menggenggam bara api. Di mata hadis yang lain wa inna min waraikum ayyamus sabrin nanti di belakang hari akan muncul hari-hari yang kalian dituntut untuk selalu bersabar. Al-qabidu ala dinihi kal-qabid ala jamri wal 'amudu 'alaiha Ajur khamsin. Orang yang berpegang di atas jalan itu seperti menggenggam bara api, tetapi orang yang mengamalkan Islam ketika itu dengan benar-benar pahalanya 50 kali lipat lebih besar dari para sahabat. Nabi mengatakan di depan para sahabatnya. sampai sahabat kaget. Minna minhum minhum ya Rasulullah. 50 kali lipat kami atau 50 kali lipat mereka? Kata sahabat. Kami ini kan sahabatmu ya Rasulullah. Masa mereka lebih banyak 50 kali dari kami? La kata Rasulullah. Bal minkum. Bahkan 50 kali lipat kamu lebih besar dari 50 kali lipatnya kalian. Jadi kalau kita sekarang beramal sungguh-sungguh, pegang teguh kebenaran, diejek orang, dimusuh orang, dipasung orang, difitnah orang, kita sabar. Setiap amal kita itu, Allah akan ganjar 50 kali lipat lebih besar dari pahalanya para sahabat. Ini janji Allah dan Rasulullah. sesuatu yang nah itu yang ke berapa 13 jadi 11 12 13 rupanya hanya cukup 333 saya sebetulnya berkeinginan untuk pertemuan ke depan ini nanti gimana teknisnya saya khusus mau membahas masalah dajjal tapi nggak cukup waktu kalau maghrib isya saja kecuali kalau disambung sampai jam-jam tapi nantilah kita bagaimana teknis karena ini penting Walaupun ini tanda-tanda besar Dajjal ini.